Tidak pula tukang-tukang ramal. Tidak pula mempercayai siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisihi kitab dan sunnah dan juga menyelisihi ijma'ul ummah. Dan sampai kita pada syarahnya, pada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa fi sahihaini dan dalam dua kitab sahih dari Zaid bin Khalid qal khatabana Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lail فقال atadrun ماذا قال ربكم الليلة Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa amma man qala mutirna بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي wa mu'minun bil kawakib. Dikeluarkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah di hadapan kami di Hudaybiyah ala isri sama'in kanat minal laili dalam keadaan kami selesai sholat di bekas-bekas hujan tadi malam. Maka pagi harinya ada bekas-bekas air hujan. Maka Nabi bersabda, Atadruna mada qala rabbukumul laylah? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian pada malam ini? Qulna, kami katakan kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Qala, Allah berfirman, namanya hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Bahwasanya pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Adapun siapa-siapa yang berkata, kita mendapatkan hujan dari Allah dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya, maka berarti dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binawi kada wa kada Adapun siapa yang berkata kami mendapatkan hujan atau kita mendapatkan hujan karena bintang ini karena bintang itu maka dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitannya dengan pembahasan bab? Bab kita adalah bab la nusaddiq kahinan wala arrafan wala Man yadda'i syai'an yukhalliful kitab wa sunnah. Babnya bab kita ahlu sunnah nggak percaya dengan dukun-dukun, dengan tukang ramal, menebak-nebak nasib, dan juga tidak percaya dengan siapa-siapa yang mengaku-ngaku tahu sesuatu yang menyelisihi kitab wa sunnah. Di mana kaitannya? Kaitannya barakallahu fikum adanya orang-orang yang mengaku pawang hujan. Fala nusaddiq, maka kita juga tidak percaya. Kalau dia melakukan ritual-ritualnya kemudian turun hujan. Atau sebaliknya, ketika dia melakukan ritual-ritualnya, maka kemudian hujan tadi tidak jadi datang. Dan kemudian mereka percaya bahwa datangnya hujan karena pawang tadi dan terhalangnya hujan dalam acara mereka karena pawang tadi. Fahada barakallahu fikum sejenis dengan apa yang pertama dan kedua. Sejenis dengan perdukunan, sejenis dengan tukang ramal dan disebutkan secara am man yadda'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnah. Siapa yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang menyelisihi kitab wa sunnah. <clears throat> Wal matar turun karena kehendak Allah dan rahmatnya. Maka kita disunahkan untuk mengucapkan doa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap suqya rahmah la suqya adab. Dan kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala aghithna ghaithan mughitha. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala aghithna aghithna. Karena kita tahu dan kita beriman Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Siapa yang mendapatkan hujan, dan dia siapa yang terhalang dari qatratus sama, siapa yang terhalang dari tetesan-tetesan air hujan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya biqadaihi wa qadari. Ikhwani fid din azakumullah, maka dibawakan hadis ini yang mengancam siapa yang menganggap bahwa turunnya hujan karena bintang ini karena bintang itu, maka dia kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Bagaimana kira-kira dengan yang menyatakan bahwa ini turun karena pawang fulani atau tidak turun karena dihalangi oleh pawang fulani? Min hadzal naw, min hadzal jins. Fahuwa kafirun billahi wa mu'minun bihadzal rajul. Berarti dia kafir pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman bahwa orang itulah yang menentukan turunnya hujan atau tidak turunnya hujan. Astagfirullah. Maka dibawakan hadis ini untuk menunjukkan bahwa akidah ahlus sunnah, akidah kaum muslimin adalah meyakini turun dan tidak turunnya hujan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketentuan Allah, kehendak Allah, rahmat Allah, fadilah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bulan September atau Oktober, bukan karena sudah Maret maka berhenti. Tidak sama sekali. Kalau Allah kehendaki, apakah Maret ataupun April ataupun setelahnya, setelahnya, setelahnya. Kalau Allah kehendaki turun hujan, turun hujan. Tidak berkait dengan bintang-bintang, tidak berkait dengan bulan-bulan, tidak berkait dengan apapun, berkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sahih Muslim dan dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah diriwayatkan dari Abi Malik al Ash'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala arba'un fi ummati min al jahiliyah empat perkara yang ada pada umatku dari perkara-perkara jahiliyah perkara jahiliyah sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Tetapi kata Nabi, empat perkara ini ada pada umatku. Ada sebagian dari umatnya. La yatrukunahunna. Umatku tidak meninggalkannya. Artinya sebagian mereka tetap mengerjakannya. Disebutkan empat perkara ini. Yang sesungguhnya dari sifat-sifat jahiliyah. Al-fakhr fil Ahsa, Pertama, bangga dengan kedudukan. Watta'an fil ansab. Yang kedua, mencerca nasab. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat, niyahah. Meratapi mayit. Empat perkara ini perkara jahiliyah. Tetapi sayang, Sebagian umat Islam, mudah-mudahan sebagian kecil, masih mengerjakannya, masih melakukannya, masih ada pada mereka sifat-sifat jahiliyah ini. Yang pertama bangga dengan kedudukannya atau bangga dengan nasabnya, sombong bahwa saya turunan fulan. Saya ningrat berdarah biru. Kemudian bangga diri atau fakhr membanggakan keturunannya dan kedudukannya. Yang kedua, ta'an fil ansab. Yang kedua, mencerca nasab. Yang berbuat satu orang yang dicerca seluruh sukunya. Memang Banu Fulan kada wa kada. Memang Banu Fulan begini dan begitu. Bayangkan berapa jumlahnya. Banu Fulan min awalihi ila akhirihi terkena cercaan. Memang bangsa yang pengecut, bangsa yang penakut, bangsa yang buruk ila akhirih. Bisa dibayangkan volumenya orang ini. Satu orang berbuat disalahkan seluruh kabilahnya. Yang berarti terkena semua yang memiliki nasab tersebut. Min awalihi ila akhirid dahar. Astagfirullah. Fama a'zama dunubuhu. Betapa besarnya dosa orang tersebut. Maka itu min amril jahiliyah. Wasalis. Yang ketiga. Al-istisqa bin nujum Meminta dan mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Ini bintang ini, ini bintang itu akan turun hujan, begini dan begitu. Wahada yang sedang kita bahas tentang masalah mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Warabi' an-niyahah yang keempat meratapi mayit. Wahada min amril jahiliyah. Apalagi sengaja-sengaja meratapinya dengan membuat acara. Dan kemudian menyatakan bahwa ini syariat Islam. Bahwa ini adalah agama. Bahwa ini ibadah pada Allah SWT. Maka dia berbuat dosa di atas dosa. Dosa pertama perbuatannya perbuatan jahiliyah. Yaitu niyahah. Perbuatan yang kedua lebih besar lagi yaitu berdusta atas nama Allah, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan sebagai ibadah. Seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah. Meratapi Al-Husain. Menangisi Al-Husain. Menjerit-jerit, memanggil-manggil dan meratapinya. Mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Setelah itu menyakiti dirinya dengan senjata mereka. Melukai dirinya dan menyatakan ya Husain ya Husain fahadha min amril jahiliyah ini termasuk amrul jahiliyah hadhihi niyaha ini namanya niyaha sudah jelas sifat jahiliyah tetapi mereka ajarkan sebagai ibadah sebagai kecintaan pada ahlul bait sebagai kecintaan kepada Al Husain ibni Ali radhiyallahu taala anhuma fahadha kadhibun wa iftira ini adalah kedustaan yang nyata kedosaan yang mereka buat-buat. Maka mereka memiliki dosa di atas dosa. Dosa yang kedua lebih besar dari dosa pertamanya. Dosa pertamanya niyahah min amril jahiliyah. Sedangkan doa dosa kedua adalah menganggap bahwa itu ibadah. Mereka bikin acara, mereka ajak manusia. Dan semakin kesetanan, semakin hebat. Berarti semakin tinggi kecitaannya. Sehingga jangan aneh kalau diantara tokoh-tokoh syekh-syekh mereka sampai loncat-loncat melemparkan semua apa yang ada pada dirinya, imamahnya dia lempar, bajunya dia robek sambil menyatakan ya Husain seperti orang kesurupan. Dan itu dipuji. Dikatakan sangat cintanya kepada ahlul bait. Kalau mau ditambah dosa ketiga, ria. Ingin dipuji. Ingin dianggap saya paling cinta kepada Al-Husain. Kalian tidak cinta pada Allah Husain sedangkan kami paling cinta kepada Ahlul Bait. Fahadah dosa yang berikutnya. Ujub, bangga diri, ria, ingin dipuji. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doakan. Radiyallahu anhum wa ardahum. Doakan mereka rahimahumullah. Semoga Allah catat mereka sebagai syuhada. Semoga Allah jadikan Al-Husain sebagai khair syuhada, sebaik-baik syahid. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang lebih baik daripada doa. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Bukan dengan niyaha. Ala kulli hal. Qala Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Wan nususu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وسائر الأم أئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن yattasi' hadzal mawdi' lidzikriha dalil-dalil tentang ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dari para sahabatnya dan dari para imam-imam ahlus sunnah yang melarang perbuatan tersebut yaitu mengharapkan hujan dengan bintang-bintang atau meyakini turunnya hujan bukan karena Allah tetapi karena ini dan karena itu meyakini turunnya hujan adalah karena si fulan atau si alan atau karena bintang ini bintang itu terlalu banyak dalilnya sangat-sangat banyak bahkan dikatakan aksar min an yattasi' hadzal mawdi' lidzikriha terlalu sempit tempat ini untuk menyebutkan seluruhnya terlalu sempit tempat ini untuk menyebutkan seluruhnya artinya sangat banyaknya wa tanjim التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة ilmu yang mempelajari perbintangan yang di dalamnya terkandung ahkamut ta'sir yaitu menunjukkan kejadian-kejadian di muka bumi atau dengan adanya peredaran-peredaran falak dihubungkan dengan kejadian-kejadian di dunia hadihi sina'atun muharramah ini adalah ilmu yang haram dan ini adalah sina'ah bikinan mereka yang merupakan perkara yang haram. Sebagai catatan bahwa ilmu perbintangan ada dua. Ilmu tesir wa ilmu ta'thir. Yang pertama tidak mengapa. Mubah. Tetapi yang kedua haram. Apa yang pertama? Ilmu tesir Mempelajari peredarannya. Sehingga mereka tahu kapan terjadinya gerhana atau bisa menebak, bisa menentukan dengan hitungan, hisab, diperkirakan kapan terjadi ini tanggal sekian, tanggal sekian. Bukan tentang taksir. Adapun yang kedua ilmu taksir, ilmu perbintangan berkaitan dengan taksir pengaruh terhadap kejadian-kejadian di muka bumi. Tanggal 1 kemungkinan akan jatuh pada hari ini. Di bulan ini. Taib, dari mana itu? Dari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Tetapi bukan ilmu taksir. melainkan ilmu tasyir. Pakai ya, tasyir. Adapun ilmu taksir dengan tak ini berbicara tentang asar-asar, pengaruh-pengaruh akibat bulan begini, bulan begitu, maka akan terjadi di bumi begini dan begitu. Ada haram. Yang kedua, haram. Kalau Bal hiya muharramatun ala lisani jami'il mursalin. Bahkan diharamkan perkara ini bagi seluruh para rasul, bukan hanya di dalam Islam diharamkan di masa Nabi Musa dan Nabi Isa. Diharamkan di masa Nabi Ibrahim. Diharamkan di masa seluruh para anbiya. Tidak berbeda. Berbicara ilmu ta'sir, pengaruh peredaran bintang dengan kejadian-kejadian di muka bumi, ini ilmu yang haram. Bahkan diharamkan melalui lisan seluruh para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Tidak akan falah seorang sahir dimanapun, kapanpun dia datang. Artinya sahir la yuflih. Haitsu ata. Kapanpun, dimanapun dia datang. Apakah di zaman Nabi Musa la yufleh? Di zaman Nabi Isa la yufleh? Di zaman Nabi Ibrahim la yufleh? Di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW la yuflih? Dan juga tempatnya dimanapun. Di Arab atau di selain Arab. Di Yaman ataupun di Eropa atau di Afrika. Dimanapun. Hei ata yang namanya sahir la yuflih. Berarti am. Ah. Mencakup semua zaman dan semua tempat. Ikhwanifiddina azakumullah. Tidak bisa berkata tadinya diperbolehkan kemudian dilarang. Tidak. Haram. Wa qala ta'ala. Dan juga Allah berfirman. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab. Yu'minuna binal Yu'minuna bil jibti wa taghut. Lihatlah. Tidakkah kau lihat? Ilal ladzina utu nasiban. Kepada orang-orang yang telah diberi bagian nasib dari kitab. Ini diberi bagian ilmu dari kitab. Diberi ilmu dari kitab. Tetapi ternyata yu'minuna bil jibti wa taghut. Ternyata mereka lebih percaya kepada jibt wattaghut. Ternyata di antara tafsirnya ada tafsir yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu al jibt as-sahir. Wattaghut al-kahin dalam riwayat lain. Disebutkan al-jibt wa ternyata maknanya adalah tukang sihir dan dukun-dukun. Ikhwani fi din azakumullah dan tidak bertentangan dengan tafsir-tafsir lain karena ini ikhtilafnya tanawwu' yang menafsirkan yang melampaui batas tidak bertentangan yang menafsirkan bahwa Jibt Tagut adalah Ka'ab ibn Ashraf tokoh Yahudi dan tokoh Yahudi yang lainnya itu juga tidak bertentangan karena selain beriman kepada Allah berarti beriman kepada Jibt wa Tagut Demikian pula tafsir taghut ma ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah. Tidak bertentangan karena semuanya taghut. Karena taghut dari kata tagha. Demikian pula al-jid yang maknanya adalah orang-orang yang melampaui batas-batas. Melanggar garis-garis yang Allah gariskan. Maka barakallahu fikum Walaupun riwayatnya dibahas oleh para ulama bahwa ini hanya yasluh syawahid. Demikian pula disebutkan beberapa kelemahan asar ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tetapi makna jibt wa taghut semua yang disebutkan tadi tercakup di dalamnya. Semua yang disebutkan tercakup di dalamnya termasuk al-jibt wa taghut bermakna sahir, tukang-tukang sihir. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لأبي غلام يأكل من خراجه diriwayatkan dalam sahih al-Bukhari bahwasanya Aisyah menceritakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memiliki budak Tapi budak ini makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Faja'a yauman bisyai'in. Fa'akala minhu Abu Bakar. Maka pada satu hari budak itu datang membawa hasil. Dan kemudian Abu Bakar ikut makan bersamanya. Faqala lahu Maka budak tadi berkata kepada Abu Bakar, Tadri mimma Kamu tahu dari mana ini? Kalau mau dari mana? Apa dia? Qal kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Aku dulu pernah mengadakan praktek perdukunan di zaman jahiliyah. Wa ma'usinul kahana, padahal aku gak bisa perdukunan. Illa anni khada'tuhu. Aku hanya menipu dia. Pura-pura mengadakan praktek perdukunan. Ternyata hari ini dia bertemu aku. Fa'atani bidalik. Kemudian memberikan hasilnya. Yang kamu katakan begini-begini ternyata benar. Ini saya kasih kamu demikian-demikian. Fahadha ladhi akalta minhu. Ini yang kamu makan tadi. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adkhala yadahu faqa'a. Beliau masukkan jarinya ke mulutnya agar muntah. Dia keluarkan semua isi perutnya. Faqa'a kulla syai'in fi batnih. Maka beliau pun radhiyallahu taala anhu mengeluarkan semua yang ada dalam perutnya karena dia tahu bahwa samanul kahana haram. Hasil dari perdukunan haram. Hasil dari praktek-praktek dukun haram. Apakah dia praktek dukun ataupun dia yang membantu menjualkan perkara-perkara untuk perdukunan. Termasuk memakan barang haram. Yang menjual cincinnya, minyak wanginya, yang menjual ininya dan itunya. Termasuk dia membantu perdukunan fahada haram. Wal wajib ala walil amr. Maka wajib bagi setiap waliul amr wa kulli qadirin an yas'a fi dan juga bagi setiap yang bisa dan mampu untuk menghilangkan bentuk-bentuk perdukunan dan juga menghilangkan dukun-dukunnya, tukang ramal dan sejenisnya, memberantas semua mereka para ashabud darbi birramli wal hasa wal qura wal falat Wajib bagi para penguasa, para pemerintah, orang-orang yang bertanggung jawab, yang memimpin, yang mampu, yang bisa. Hendaklah mereka memberantas bentuk-bentuk perdukunan, praktek-praktek perdukunan dan sejenisnya. Apakah tukang ramal, tukang tebak nasib, ataupun yang memakai tongkat dengan ramal, memukulkan di tanah, menggaris-garis di tanah, atau yang menghitung-hitung kerikil atau yang mengundi al-qura al-qara ini berbeda dengan qur'ah yang Rasulullah SAW lakukan. Rasulullah SAW hanya melakukan qur'ah untuk mengajak istrinya atau salah satu istrinya safar. Maka diundi siapa yang dapat maka diajak pergi. Itu saja. Nggak ada kaitannya dengan masalah nebak nasib atau undi nasib, tidak ada. Adapun yang dimaksud di sini tentunya adalah al-qur'ah yang yusammunahu qur'atul anbiya yang mereka namakan dengan zuran yang yusammunahu zuran mereka menamakan dengan dusta bahwa ini qur'atul anbiya qur'ahnya para nabi beda tidak sama dengan qur'ahnya para nabi tapi mereka namakan qur'atul anbiya mengapa karena mereka masukkan di dalamnya nama-nama para nabi semuanya. Kemudian setelah itu mereka masukkan nama-nama burung. Setelah itu mereka masukkan pula di dalam jadwalnya, ada grafiknya. Dan mereka tulis riwayat hidupnya satu persatu. Nabi ini, nabi ini, nabi ini, nabi ini. Ringkas. Nabi Yunus dimakan ikan paus. Nabi Zakaria masuk dalam pohon dan ditebang pohonnya ila akhir. Untuk menebak nanti ketika kamu ambil dan ternyata demikian, oh berarti kamu celaka. Qur'atul Anbiya, fahada ayatan termasuk min jins at-tanjim, termasuk jenis-jenis perdukunan. Demikian pula burung-burung mereka namakan dan mereka ceritakan. Burung cendrawasih maknanya ini ini ini. Burung gelatik ini, burung ini begini, ila akhirnya. Likul ismin tarjamatun khasah bihi. Masing-masing nama ada riwayat hidupnya. Wa yadkur fiha umur. Kemudian menyebutkan perkara-perkaranya. Manfaat atau madarat. Akan tertimpa manfaat atau tertimpa madarat. Ila akhir. Wal falat. Demikian pula al falat. Yusammunahu bighair ismih. Yusammunahu bighair ismih. Mereka menamakan bukan dengan namanya. Al-fa'l adalah sesuatu yang baik. Dan Nabi SAW menyatakan tentang haramnya menganggap sial, tatoyur, tapi beliau berkata, wa yu'jibunil fa'al. Tetapi aku kagum, aku suka dengan yang namanya al-fa'al. Artinya ketika ada sesuatu, kamu berprasangka baik pada Allah Ta'ala. Insya Allah khair. Itu fa'al. Khairan insya Allah. Ini tanda-tanda khairan insya Allah. Mudah-mudahan kebaikan yang terjadi. Insyaallah kebaikan terjadi. Ini faal. Tetapi mereka berbicara al-falat bukan dengan makna itu. Mereka namakan seakan-akan namanya yang masyru' atau nama yang ada dalam sunnah. Padahal tetap saja isinya tebak-tebakan nasib atau tebak-tebakan urusan-urusan gaib. Qala ikhwani fi din a'azakumullah. Seseorang disuruh memejamkan matanya. Ini falat yang mereka sebut dengan faal tadi. Suruh memejamkan kedua matanya. Kemudian dia letakkan jarinya sambil menutup mata, letakkan jarinya di jadwal. Atau dikatakan yuridul insan at-tazawwuj awi safar, seorang yang ingin nikah atau safar, kemudian dia undi fayakhruj liyasma' ma yafham minhu al-iqdam aw al-ihjam. Maka dilihat yang terpilih yang keluar atau yang tertunjuk apakah maju atau mundur. Kalau yang tertunjuk adalah maju, maka maju. Artinya jadi nikah. Kalau ternyata sebaliknya, maka mundur. Demikian pula pada semua bentuk, semua benda atau semua tanda-tanda, kalau tanda-tanda itu menunjukkan maju, maju. Angin, Angin itu maju apa mundur? Maju. Maka jadi. Atau kalau gambarnya gambar undur-undur berarti nggak jadi. Karena mundur. Karena kata ini bukan sama sekali disebut dengan faal. Ini lebih kepada apa yang Allah sebutkan al-azlam. Undi nasib. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rizun min amali syaitan. Khamr, judi, dan undi nasib adalah busuk dari amalan syaitan. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah para penguasa, pemerintah dan orang-orang yang bertanggung jawab, orang yang mampu hendaklah membersihkan masyarakatnya dari praktek-praktek yang demikian. Wa mana'ahum minal julusi fil hawanit wa turuqat dan dilarang untuk duduk di warung-warung atau di jalan-jalan menawarkan jasa tebak nasib. Dilarang. Semestinya, seharusnya. Waliul amr yang bertanggung jawab hendaklah mereka melarang yang demikian. Di samping Perbuatan ini jelas syiriknya. Juga yang kedua membolimi manusia. Yakuluna amwalan nas suhtan. Khonibdina'azakumullah. Makan harta manusia dengan zur. Menipu manusia. Ayatul ala nasi fi manazilihim. Dan dilarang pula untuk masuk ke rumah-rumah manusia untuk menawarkan saya menawarkan jasa undi nasib, tebak nasib dan seterusnya. Dilarang. Atau masuk ke rumah-rumah melalui media elektronik atau Android dan sejenisnya. Kemudian dijual. Maka siapa yang masuk bayar sekian kemudian dia mendapatkan keterangan-keterangan kalau begini berarti begini kalau gitu berarti begitu Akhoni fi din wa hadha aydan min jinsih wa yakfi man ya'lam tahrima dhalika wa la yas'a fi izalatihi ma qudratihi ala dhalik qawluhu ta'ala dan cukuplah bagi siapa yang tahu haramnya perbuatan tersebut dan haramnya praktek-praktek tersebut kemudian tidak mau mengingkarinya dan tidak mau memberantasnya, maka cukup baginya terkena ayat ini. Ayat Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Allah la'anat Bani Israel. Allah la'anat Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan para an anbiya dari Bani Israel. Mengapa mereka dilaknat? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya mereka dilaknat. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka dan itu dikatakan lebih sama kanu yafalun sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Wahaulail mala'in. Sedangkan mereka-mereka yang dilaknat ini. yakni para dukun-dukun. Mereka yang dilaknat ini. yakni para kahin. Para tukang ramal. Para tukang tebak nasib. Dengan burung ataupun dengan kartu ataupun dengan kerikil dengan apapun. Mereka dalam keadaan yaquluna al-isma wa yaqulun as suhd mereka mengucapkan ucapan dusta, ucapan batil, ucapan dosa, dan mereka memakan harta manusia dengan zalim. Maka kalau penguasa melihat mereka dan tahu keadaan mereka, maka mereka bertanggung jawab untuk memberantasnya. Tapi undang-undangnya tidak ada. Ada, Masa ada taib pencurian, perampokan dan penipuan. Ada apa anda di negeri kita bahwa itu diharamkan? Oh ada kalau itu. Tapi kan itu bukan perdukunan. Perdukunan itu merampas harta manusia dengan zalim. Menipu manusia. Penipuan apakah dihalalkan di negeri ini? Saya tahu yang gaib. Menipu. Tidak ada manusia tahu yang gaib. Allah yang alamul ghuyub saya akan tebak kamu begini-begini, bayar sekian. Penipu. Karena dia menipu manusia. Haram. Alhamdulillah, di negeri ini maupun di negeri apapun yang namanya penipuan, itu haram. Dilarang. Menurut kata mereka hukum positif. Ya. Karena itu penipuan. Siapa yang tahu yang gaib? Tidak ada. Kecuali Allah swt Maka praktek-praktek tersebut praktek penipuan Hmm. Ya'kuluna amwalan nas bighairi haq. Memakan harta manusia tanpa kebenaran. Bi ijma'il muslimin. Dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Haramnya praktek-praktek ini tidak ada khilaf. Apakah madhab syafi'i ataupun hambali ataupun hanafi yang sedang kita bahas ini. Pensyarahnya dan matanya adalah hanafi Juga menyatakan haramnya. Demikian pula Maliki dan Hambali. Sama. Tidak berbeda. Walhamdulillah. Wa thabata fi sunan عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برواية الصديق diriwayatkan dalam sunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari riwayat As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan inna nasa idza ra'awul munkar falam yughayyiruh aw syaka an ya'ummahum Allah bi'iqabin minhu Sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemunkaran kemudian tidak mau merubahnya maka niscaya tidak lama lagi akan turun azab yang merata Allah akan timpakan pada mereka seluruhnya dengan azab. Ikhwani din, azakumullah hadis yang sahih akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Majah dan juga Imam Ahmad rahimahullah min turuqin dari banyak jalan dari jalan Abu Ismail ibni Abi Khalid dari Qais ibni Abi Bakar secara marfu' wasanaduhu sahih dan juga dalam Sahihil Musnad Syekh Muqbil rahimahullah juga dimasukkan hadis ini. Ikhwani bin na'azakumullah. Maka hadis ini ma'ruf sahih. Siapa yang di tempatnya, di daerahnya, di negerinya ada kemunkaran-kemunkaran. Kemudian mereka tidak saling mengingkarinya bahkan dilegalkan dengan resmi dan tidak ada yang mengingkarinya au syaka maka tidak lama lagi an ya'ummahumullahu biiqabin minhu niscaya Allah akan ratakan mereka dengan azab maksudnya diratakan dengan azab artinya ditimpa azab yang merata bukan maksudnya diratakan belum tentu bentuknya seperti itu mungkin bentuknya berbagai macam bentuk naudzubillah min dzalik tetapi maknanya merata tidak yang ini saja atau yang itu saja. Tapi semuanya kena. Ada pun yang berbuat wajar mereka kena azab. Tapi bagaimana yang tidak berbuat? Kenapa mereka terkena azab juga? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Karena mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang ada tengah-tengah mereka dan ini yang terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah takutlah kalian pada satu azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian tetapi akan mengenai seluruhnya wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minhum khassah tidak mengenai orang dolim saja secara khusus. Tidak. Akan merata. Maka jangan berkata, biarkan saja dia. Toh yang berbuat dosa dia. Toh badannya yang sakit dia. Kalaupun dia over overdosis, ya dia juga yang rugi. Dia juga yang sakit. Kena penyakit-penyakit AIDS, ya dia juga. Belum tentu azabnya dalam bentuk AIDS saja bisa jadi adabnya adalah gempa, bencana, azab yang kemudian turun merata dan kalian semua kena. Dan kita semua kena. Loh apa salah kita? Karena tidak mengingkari kemunkaran-kemunkaran. Sehingga barakallahu fikum mengingkari kemunkaran itu akan mencegah turunnya azab. Kalau mereka mendengar walhamdulillah kalau mereka menerima nasihat, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, Alhamdulillah. Dari sisi lain. Apa itu? Mudah-mudahan tercegah turunnya azab karena adanya pengingkar-pengingkar kemunkaran. Ketika Abu Jahal, Amr bin Hisham, yang menyatakan dengan tegas kepada Allah Taala, "In kana hada huwal haqqu 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama. Ya Allah kalau memang yang dibawa oleh Nabi itu benar, turuni kami dengan batu. Hujani kami dengan batu. Atau turunkan adab yang pedis. Menantang adab. Tetapi mengapa tidak turun adab? Di sana ada Rasulullah SAW, di sana ada para sahabat, ada orang yang ingkarul munkar. Maka Allah liyadibahum wa anta fihim. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Tidak mungkin kata Allah. Kami akan menghadap kalian dalam keadaan Rasul ada di tengah kalian. Gak mungkin. Dan gak mungkin Allah akan menghadap mereka dalam keadaan di tengah-tengah mereka ada yang beristighfar. Ini yani ada orang-orang yang masih minta ampun pada Allah taala dan mengharapkan ampunan pada Allah taala Masih menegakkan doa, masih menegakkan dakwah, ada da'i ila tauhid wa sunnah yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya maka tentunya nggak akan ditimpa adab secara merata tetapi adabnya justru dengan terbunuhnya mereka dalam perang Badr yang nantang-nantang adab tadi kepalanya diseret-seret oleh anak kecil Amr ibn Jamuh ya Rasulullah ini orang yang jahat yang mencerca engkau, kami sudah bunuh dia. Ya. Dan kisahnya kalian tahu. Bagaimana ketika dia rebah oleh seorang anak kecil, berdua anak kecil itu. Karena tahu, ya am, ya am, aina Abu Jahal. Wahai pamanku, wahai pamanku, mana yang namanya Abu Jahal? Anak kecil. Ya. Itu musuh kamu tuh. Maka keduanya menyerang. Begitu jatuh, mau dipenggal, dia merasa akan mati. Wahai anak kecil, ya. Jangan pakai pedang itu. Ini. Pakai pedang yang lebih tajam. Karena pedangnya mereka tidak sebagus pedang yang dipegang oleh Abu Jahal. Maka dipenggal oleh anak tersebut dan diseret. Ya Rasulullah, kami telah bunuh orang yang paling jahat. terbunuh, terkena azab dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mengenai yang lainnya. Ya Allah hujan kami dengan batu. Kok nggak turun hujan? Nggak turun azab? Karena engkau wahai Rasul ada tengah-tengah mereka. Maka mencegah kemunkaran, mengingkari kemunkaran, menyampaikan pada umat bahwa itu munkar, perdukunan, tukang ramal, undi nasib, ini adalah syirik barakallahu fikum dan ini adalah penipuan-penipuan memakan harta manusia dengan zalim, maka hendaklah penguasa dan rakyat bersama-sama untuk memberantas praktek-praktek penipuan ini dan praktek-praktek kesyirikan ini. Semoga negeri ini aman, tentram, makmur. Kemudian Allah turunkan barakah minas sama'i wal ardi. Allah bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman Subhanakallahumma bihamdika an la ilaha Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.